qaulullah ta'ala wa yuhadzirukumullahu nafsah wa qawlihi jalla dzikruhu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi dan jika hadis yang telah kita lewati terkait dalam masalah bahwasanya Allah memiliki jiwa <clears throat> hadis yang ketiga Di sini fa in fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Ya ini apabila hambaku menyebut aku, mengingat aku pada dirinya, pada jiwanya, aku mengingatnya. Mengingat hambaku tadi pada jiwaku. Atau pada diriku. Wa in zakaroni fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum. Dan jika hambaku mengingat aku fi malain, malak itu adalah manusia yang banyak. Maka aku mengingat dia pada perkumpulan hambaku yang lebih baik daripada mereka, yakni para malaikat-malaikat Allah dan yang lainnya. Wa intaqarraba ilayya bisibrin taqarrabtu ilaihi dira'an. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataitu harwalatan. <clears throat> Ini semuanya akan dijelaskan bahkan juga telah lewat penjelasannya dari Syekh bin Bas rahimahullah taala. <clears throat> Maka dikatakan dalam halaman 80 Qala rahimullah ta'ala wa qawluhu ta'ala yuhadzirukumullahu nafsa wa ta'lamu ma fi nafsi tumarru kama ja'at mislu sa'ir sifat. Ya ini Allah di sini menyebutkan tentang bahwasanya Allah memiliki jiwa. Dan juga Allah menyebutkan sebagai perkataannya sama ini Isa alaihissalam wa ta'lamu ma fi nafsi dan kau mengetahui apa yang ada dalam jiwaku. Wala a'lamu ma fi nafsik. <clears throat> dan aku tidak mengetahui apa yang ada jiwamu ya Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya di sini yang pas itu adalah <clears throat> apa? Hadis yang atau ayat ini wala a'lamu ma fi nafsik Seharusnya itu. Ini wa ta'lamu ma fi nafsi. Ini perkataannya siapa? Isa. Wa la'alamu ma fi nafsik. Ini seharusnya ini yang pas. Wa la'alamu ma fi nafsik. Dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada jiwamu ya Allah. Karena terkait dengan penetapan bahwasanya Allah memiliki nafas. Apa? Maka yang tepat adalah wala a'lamu ma fi nafsik. Dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada jiwamu ya Allah. Adapun wa ta'lamu ma fi nafsi yang biasanya apa? Kitabnya adalah Allah dan kau ya Allah mengetahui apa yang ada pada jiwaku kata Isa. Dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada jiwamu. Maka yang tepat adalah ayat ini wa ta'lamu wa wala a'lamu ma fi nafsik. Kenapa? Karena dalam bab ini adalah bab penetapan bahwasanya Allah memiliki jiwa. Memiliki nafas. Kamu <clears throat> ya, Pak? Maka penjelasannya dari beliau sendiri tumarru kama ja'at. Yakni penetapan jiwa bagi Allah dalam dua ayat ini dan beberapa hadis yang telah kita lewati tiga hadis. Ya kan? Hadisnya Abu dan hadisnya dua ya, hadisnya juga Abu tadi yang yang kedua. Yang pertama dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ما من أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش وما أحد أحب إليه المدح من الله Jadi yang pas adalah dua hadis ini. Lama khalaqa lamma khalaqa Allahu al-khalqa kataba fi kitabihi wa huwa yaktubu ala nafsihi. Dan yang ketiga, fa in zakarani fi nafsihi zakartu fi nafsi. Ini hadis qudsi. Dan dua ayat yang telah kita lewati surat Al-Imran dan surat Al-Maidah. Wahadzirkumullah nafsa dan wala a'lamu ma fi nafsik. Hikayatan an qawli Isa alaihissalam. <clears throat> Ini tumarru kama ja'at mislu sa'ir sifat. Pertapan jiwa bagi Allah dalam dua ayat ini dan juga dalam dua hadis yang telah kita lewati diperlakukan, dijalankan sebagaimana datangnya. Seperti sifat-sifat Allah yang lain. yakni yang lain jadi yang selain sifat nafas ini. Seperti akan disebut di sini Allah memiliki tangan, Allah memiliki kodam. Kodam itu apa? Kaki. Allah memiliki rahmah, Allah memiliki ghadab, memiliki kemarahan, ridho, dan yang semisalnya. Tumarru kama ja'at misl sa'iri sifat lahu nafsun la ya'lamu kaifiyataha illa huwa subhanahu wa ta'ala. Lahu nafsun bagi Allah nafsun. Allah memiliki nafas yakni jiwa. Bahasa kita. Ya la, la ya'lamu kaifiyat ada ada yang mengetahui tentang bagaimana bentuk jiwanya Allah kecuali Dia Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Maka dikatakan ruka majaat mislusa iri sifat diperlakukan dijalankan sebagaimana datangnya tidak ditakwil, tidak ditahrif dan tidak ditaktil. Apa taktil? At-tala yu'attilu taktilan apa namanya? Tidak diingkari. Tidak dikosongkan Allah dari sifat tersebut. Fi'il takyif tidak dibagaimanakan. <clears throat> tidak disebutkan tentang bentuk jiwanya Allah seperti ini, seperti dan semisalnya. Itu namanya apa? Biduni taktilin wala takyifin wala tamsilin wala tasbihin. Kenapa? Karena Allah menetapkan sifat-sifatnya tanpa sebutkan penyerupaannya bahkan dinafikan penyerupaannya laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang sesuatu yang semisal dengan Allah. Walam yakun lahu walam yakun lahu kufuan ahad. Tak pernah ada bagi Allah seorang pun yang sepadan dengannya. Baik datnya atau sifatnya. Nggak ada yang sepadan dengan datnya Allah. Datnya makhluk nggak ada yang sepadan dengan datnya Allah. Sifatnya pun juga nggak ada yang sepadan dengan sifatnya makhluk. Sifatnya makhluk nggak ada yang sepadan dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana? Ditetapkan sebagaimana datangnya. Maka telah lewat kita nukilkan namanya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam satu kaidah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fa tauhidul ilmi al khabari lahu diddani. Tauhid al ilmi al khabari yakni tauhid pengesaan terhadap Allah yang terkait dengan masalah nama-nama dan sifat-sifatnya Allah itu namanya tauhid ilmi al-khabari. Allah mengkabarkan bahwasanya Allah memiliki sifat demikian dan demikian. Seperti Allah mengkabarkan wa yuhadzirukumullahu nafsah. mengkabarkan seperti yang Allah kisahkan tentang perkataannya Isa, wala a'lamu ma fi nafsik. Itu namanya khabar. Berita dari Allah. <clears throat> Allah mengisahkan tentang perkataannya Isa, di mana Isa mengatakan, aku tidak mengetahui apa yang pada jiwamu ya Allah. Juga Rasulullah mengatakan, ya kan, dalam hadis ini, <clears throat> dan Abu Hurairah anhu, Lama khalaqallahu khalqa kataba fi kitabi wa huwa yaktubu ala nafsihi. Ini juga kabar dari siapa? Dari Rasulullah tentang Allah. Ya ini Allah menulis Allah menulisnya pada dirinya bahwa yaktubu ala nafsihi apa yang ditulis? Inna rahmati taglibu godobi. Inna rahmati taglibu godobi. Ini kabar dari Allah Subhanahu wa taala, kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang Rasulullah apa yang Allah miliki. Dari sifat-sifatnya. Seperti sini diskusi. Ya kan? Wa in taqarraba ila fa in dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi itu namanya tauhid al-ilmi al-khabari. Ini Lahudiddani punya dua lawan. Perhatikan. Tauhidul ilmi al-khabari Lahudiddani. Yaitu tauhid yang terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang pertamanya ada dalam Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW yang sahihah memiliki dua lawan. Yaitu At-Ta'tilu wa tasbih wa tamsil. Nah. At-ta'tilu wa tasbih. Ta'til itu meniadakan. Tasbih itu menyerupakan. Berarti kalau orang itu mengingkari seperti pernyataan bahwasanya ma akan tas sudah lima kolak tu biyadaya wa iblis <coughs> kata Allah apa yang menghalangi kau <laughs> untuk sujud kepada yang telah kuucapkan dengan kedua tanganku. Alukatil mengatakan apa? Bukan tangan. Tapi apa? Kudruh. Berarti telah ditaktil, telah ditiadakan sifat tangan yang Allah tetapkan bagi dirinya dalam ayat tersebut. Dan tasbih diserupakan. Kalau kita tetapkan Allah punya tangan, maka akan serupa dengan tangan yang makhluk. Berarti apa? Dia telah meyakini serupanya Allah dengan makhluk dalam sifat ini. Faman nafa sifatir Rabbi azza wa jal wa attalaha kadaba ta'tiluhu tauhidahu. Kata beliau barang siapa yang menafikan sifatnya Allah azza wa jal dan barang siapa juga mentaktilnya meniadakannya maka taktilnya ini mendustakan tauhidnya. Kalau kamu mengisahkan bahwasanya Allah memiliki sifat, bagaimana kamu ingkari? semesta stawal ars. Ar-Rahman. Kemudian dia beristiwa di atas arsnya. Siapa? Ini Ar-Rahman, ini Allah. Diingkari bahwasanya bukan istiwa tapi menguasai. Berarti dikatakan taktil. Kenapa? Karena istiwa diingkari dan diganti dengan istilah menguasai. Ini yang taktil. Maka kadzdzaba ta'tiluhu tauhidahu. Taktilnya dia mendustakan tauhidnya. Kalau kamu benar-benar mengesahkan Allah, maka esakanlah zatnya dan juga esakanlah sifatnya. Bagaimana bentuk pengesahan terhadap, terhadap sifatnya? Memiliki sifat sebagaimana Allah kabarkan tidak serupa dengan semua sifatnya makhluk. Ini namanya pengesahan yang sebenarnya. man syabbahu bi khalqihi wa masalahu bihim kadzdzaba tasbihuhu wa tamsiluhu tauhidahu. Maka barang siapa menyerupakan Allah dengan ciptaannya, barang siapa yang mentasbih Allah dengan ciptaannya dan menyerupakan Allah dengan ciptaannya, maka penyerupaannya itu dan tamsilnya tadi mendustakan tauhidnya. Kalau kamu benar mengesahkan Allah, jangan kau serupakan. Ya ini jangan terbesit dalam benakmu Istiwanya Allah seperti istiwanya makhluk. Jangan terus dalam benakmu tangannya seperti tangannya makhluk. Kalau kamu memiliki visi seperti itu dan kamu yakini, berarti tauhid kamu telah kamu batalkan. Maka bagaimana bentuk pengesahan terhadap Allah yang murni, yakni kita tetapkan apa yang Allah kabarkan bagi dirinya nama-nama dan semua sifatnya sesuai dengan lafadznya dan kita tiadakan penyerupaan dengan semua sifatnya makhluk. Kenapa? Karena Allah yang membuat kaidah ini. Laisa kami syai'un wawat samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Walam yakullahu kufuan ahad. Tak pernah ada bagi Allah, baginya, seorang pun yang sepadan dengannya jadi dengan sifat-sifatnya dan dan datnya juga nggak ada yang seperti dengan datnya Allah. Nah, bagian di sini. Wa tauhidul iradi al-amali lahu didari Kemudian juga tauhidul iradi al-amali. Memiliki juga dua lawan. Tauhidul iradi wal al-amali. Yakni tauhidul uluhiyah. Memiliki dua lawan. Apa yang lawan-lawannya? Yang pertama al-iradu an mahabbatihi wal inaba ilaihi wa tawakkul alaihi. Ini lawan yang pertama, berpaling dari kecintaan terhadap Allah. Berpaling dari inabah, berpaling dari merujuk kepada Allah, berpaling dari taubat kepada Allah, berpaling dari kembali kepada Allah dan berpaling dari tawakal atas Allah. Ini lawan yang pertama, Bahdal Uluhiyah. Yang kedua, al-israku bihi fi wa ittikhadu awliya'i sufa'a amin duni dan menyekutukan dengan Allah dalam al-uluhiyah dan menjadikan apa? dan membuat penolong-penolong sebagai sekutu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan apa? Batalnya tauhid al-iradi al-amali juga dua. Artinya kita wajib mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua perbuatan kita. Semua perbuatan kita harus kita murnikan hanyalah untuk Allah. Dan kita nggak boleh berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karena al an mahabbatihi wal inaba ilaihi wa tawakkuli alaihi. Enggak mencintai Allah, enggak mau rujuk kepada Allah, enggak bertawakal kepada Allah. Ini pertama dan menyekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan wali-walinya sebagai sekutu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Mengambil penolong penolong sebagai mengambil apa? wali-wali dan sebagai sekutu-sekutu untuk supaya untuk penolong-penolong dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah batalnya tauhid al-uluhiyah dikenal dengan tauhid al-iradi al-amali. <clears throat> Mafhum ini ini di kita nukil dari Istimaul Juyus Selamia halaman 36. Lihat di sana. Ini keadaan yang harus kita tetapkan. Dan di sana ada tohut, Togut yang dipelajari orang-orang sufi, asyairo, dan yang lainnya. Togut itu adalah yang mereka jadikan patokan untuk mendustakan sifat-sifatnya Allah. Karena sebelumnya mengesankan serupa dalam otak mereka Tauhid ini ditulis di kitab-kitab mereka. Kullu nasin awhama tasbiha awilhu aw fawwidhu warum tanziyah Setiap nas Al-Quran ataupun Sunnah yang mengesankan serupanya Allah dengan makhluk, ta'willah. Kalau kamu ta'wil maka serahkanlah maknanya dengan kamu openi, oh, dengan kamu maknai Cukuplah bahwasanya Allah yang Maha Tahu tentang makna ini. Dan berniatlah untuk mensucikan Allah. Ini togut. Ya kan? Yang dijadikan oleh pejakan oleh asyairah yang ada di dunia ini. Di antaranya adalah di negeri kita ini. Dan itu dijual di mana-mana. Di kitab-kitab mereka. Di pasar-pasar payung, pasar pon, banyak. Yang mempelajari adalah orang-orang Indonesia yang diantaranya orang-orang yang kuliah usuluddin. Jadi patokannya adalah untuk mereka. Kullu nasin awhama tasbihah. Setiap nas yang mengesankan tasbih. Siapa yang menjadikan kesan? Otaknya. Menurut otak saya mengesankan tasbih. Maka kalau begitu takwil lah. Jadi seperti memanakan tas juga antas dari makhluk tu biyadaya. Apa yang menghalang kau iblis untuk kucutkan untuk kau sujud dengan kepada yang telah kucutkan dengan dua tanganku? Ah, tangan ini kalau kita terapkan sesuai dengan doirnya maka serupa dengan makhluk. Maka kalau begitu maka apa? Takwil lah. Jadilah jadikan apa? Kudro dan semisalnya. Kalau kamu nggak mau takwil maka kalau kamu nggak mau serahkanlah fawwidhu. Serahkanlah maknanya. Saya nggak tahu makna lima kolak tu biyadaya. Walau a'lam. Yang maha tahu adalah Allah. Inilah madhab yang paling benar. Mbah, tangan di ya apa? Nggak perlu kita apa nih. Warum tanziah dan bermaksudlah untuk mensucikan Allah dalam kau mentakwil atau mentafid. Ini tawud daripada tawagid yang ada di ya kan? banyak di muka bumi ini. Nah, sehingga mereka tidak segan-segan ketika jumpa sifat Allah yang menurut otak mereka terkesan dengan sifatnya makhluk sama maka ditawil kalau nggak bisa ditafwid artinya apa tidak orang tentang yang gak pelajari. Mana istiwa? Allah alam. Saya nggak tahu apa itu istiwa. Yang tahu sebenarnya Allah Ta'ala. Kita serahkan kepada Allah tentang makna istiwa. Seperti ini. Hadis. Man takorroba ilayya bisibrin. Nah, apa mana sibr? Takor tu ilayhi diro'an. Apa mana diro? Saya nggak tahu. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada aku dengan satu jengkal, kata Allah, aku mendekat kepadanya dengan satu hasta. Hasta ini saya nggak tahu. Allah yang maha tahu. Wallah a'lam. Nah. Mafhum? Diron dalam bahasa Indonesia dalam maknanya adalah hasta. Jadi Allah itu punya hasta. Nah. Takartu ilaihi diraan. Jadi Allah mendekat ke, ke, ke, kepada Nabi SAW satu has, satu hasta. Untuk ya diran, yadiran, kerupu ilah ibaan. Maksud saya ini bukan nolupnya hasta. Maksudnya apa di sini? Allah mendekat kepada kita, kepada seorang hamba satu hasta ketika kita mendekat kepadanya satu, satu jengkal. Jadi korupnya Allah kepada seorang hamba satu hasta ini, Allah alam saya nggak tahu tentang maknanya. Apa mata korroba? kepada seorang hamba satu ustaz saya nggak tahu maknanya ini namanya apa tafwid nggak pernah mengopen tentang maknanya Allah yang maha tahu wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an jika Allah jika seorang hamba mendekat kepadaku satu hasta maka aku mendekat kepadanya satu depa nah ini takarubnya Allah ini nggak ada yang mau memaknai kalau mereka itu sudah terkesan apa serupanya dengan ma makhluk. Itu namanya apa? Mazhabnya mufawwidah. Dari kata fawwadah yufawwi tafwid menyerahkan. Mempasrahkan. Artinya mempasrahkan maknanya kepada Allah dia nggak mau kurus. Mafhum itu. Ini mazhabnya mereka dari kalangan mufawwidah. Kalau tawil, ditawil, diingkari Allah nggak punya sifat takorub kepada hambanya. Baik ini harwala ataupun sifir dan yang semisalnya. Apa hasta dan semisalnya. Wa in atani yamsi ataitu harwalatan dan jika hambaku datang kepadaku dalam keadaan berjalan, aku datang kepada dia harwala. Sifat datang juga nggak ditetapkan bagi Allah, bagi para mufawidah. Bagi para muawwilah. Katanya apa? Wa in atani yamsi ataituhu ini Datang rahmatnya kepada dia. Dan semisalnya. Diingkari makna ityan. Makna apa? Makna datang bagi Allah. Tidak ditetapkan. Diberi makna yang lain. Itu namanya apa? takwil Ta'wil. Mafhum seperti wajah buka wal malaku soffan soffa. Mereka mengatakan tidak datang Rabb kamu, tapi yang datang perintahnya ataupun rahmatnya ataupun yang semisalnya wajah amru rabbika. Nah, seperti itu. Sedangkan para malaikat dalam keadaan berbaris-baris. Jadi mereka mentawil. yang di situ Allah yang datang dalam darafatnya diganti dengan perintahnya. Nah, kenapa kok diganti? Karena tadi kullu nasin awamat tasbihah awilhu aw fawwidhu warum Tanziah Setiap nas yang mengesankan serupanya dengan makhluk, maka lah. Atau serahkanlah maknanya kepada Allah dengan kamu urusi warum Tanziah dan bermaksudlah untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan ini laris di negeri kita ini dari kalangan para muawwilah dan mufawwidah yang mereka adalah mengikuti mazhabnya Jahmiyah. Nah. Baik. Maka yang benar adalah sebentar dikatakan tumaru kama ja'at mislu sa'iri sifat diperlakukan sebagaimana datangnya seperti sifat-sifat yang lain. Dikatakan lahu nafsun la ya'lamu kaifiyataha illahu subha illahu subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki nafas, memiliki jiwa tidak ada yang mengatur tentang kaifah, tentang bagaimana Hakikat jiwanya Allah kecuali dia Allah yang maha suci dan maha tinggi. Lahu nafsun kama anna lahu yadan. Wa qadaman wa rahmatan wa ghadaban wa ridan wa nahwa. Allah memiliki jiwa sebagaimana Allah memiliki tangan, memiliki kodam, memiliki kaki. Memiliki rahmat, memiliki kemarahan, memiliki ridho dan yang semisalnya wa kulluha wa kullaha taliku billahi la yushabihu fiha khalquhu. Seluruhnya dan seluruhnya adalah taliku. Layak dengan keagungan Allah tidak ada la yusabihuhu. Fiha khalquhu tidak ada makhluknya yang menyerupai Allah dalam sifat-sifat tadi semuanya. Kita punya jiwa. Allah punya jiwa. Yang sama sama apa? Namanya. Sama-sama si jiwa. Tapi hakikat jiwanya Allah beda dengan hakikat jiwa Nah, ini yang harus ditetapkan. Soal ahsanallahu ilaika. Semoga Allah berbuat bagus kepada engkau. Semoga Allah berbuat ihsan kepada engkau ya, Syekh. Tanyaannya, lau idha bi misli hadal hadis, lau idha. lau ada mau idha dengan semisal hadis ini man roba ilaiya sibron asara sibron. Man taqarraba ilayya dira'an asara dira'an. Man taqarraba ilayya ba'an. Ini sebelumnya ba'an ini. Perhatikan itu. Tambah itu. Salah tetap itu. Ba'an bukan ba'un. Man taqarraba ilayya ba'an. Tahu? Rizki? Dah, temu. Asara ba'an. Seandainya ada orang yang memberikan mau'idah. Dengan membawakan hadis ini. Kemudian dia mengatakan man taqarraba ilayya sibron. Kemudian dia mengisyaratkan apa? Dengan sibr gini. Barang siapa yang mendekat kepada aku satu jengkal. Allah mendekat kepada aku mendekat kepada dia satu has hasta disebutkan hasta ini hasta ya kan asara kepada kepada hasta asara kepada depan ini bagaimana? Sebabnya idza arada fil haqiqa wa nafa tasbiha la ba'sa. Idza arada bil haqiqa wa nafa tasbiha la ba'sa. Dan jika dia memang ingin menginginkan dengan hakikat takorupnya Allah satu depak, satu asta, nggak mengapa. Kenapa? Karena namanya hasta ya ini. Sengkal ya ini. Depa ya ini. Ya kan? Siapa yang mendekat kepadaku kata Allah dari aku siapa dari kalau hambaku mendekat kepadaku satu jengkal maka Allah mendekat kepada hamba tadi satu hasta. Jika seorang Allah mendekat kepada Allah satu hasta maka Allah mendekat kepada dia satu de depah. Nah ini enggak apa menginginkan apa belah apa menginginkan benar-benar Allah itu mendekat dengan sebagaimana yang terlapatkan di sini yaitu satu hasta dan satu depan. Itu enggak mengapa. La baksa. Wa tasbih dan harus menyerupa apa menafikan tasbih menyerupakan menafikan penyerupaan. Artinya mendekatnya Allah satu hasta dan satu depan tidak serupa dengan mendekatnya hamba satu jengkal dan satu has hasta. Apa? Seorang hamba mendekat kepada Allah satu jengkal dan mendekat kepada Allah dengan satu hasta tidak serupa dengan mendekatnya Allah kepada hamba satu hasta dan satu depa. Apa di sini? Ini menetapkan hakikat dan menafikan tasbih, enggak mengapa. Ida arada ai annahu sibrun alal haqiqah, babaun alal haqiqah, ala wajhil laik billahi bala basah yakni mendekatnya Allah satu satu hasta dan satu dupa di atas sekian hakikat layak dengan kebesaran Allah maka nggak mengapa. Kita nggak menyerupakan dengan mendekatnya seorang kepada orang lain satu dupa satu hasta. Tapi Allah yang memiliki sifat itu adalah kita tetapkan sebagaimana adanya dan kita tiadakan penyerupaan dengan depannya makhluk dan hastanya makhluk. Kenapa? Karena laisa Saya syai'un walam yakul lahu kufuan maka enggak mengapa. fi bayanil haqiqah la fi takyif wa tamsil. Yakni pembicaraan tentang bab penjelasan tentang hakikat mendekatnya Allah satu hasta dan satu debah. Bukan dari bab membagaimanakan dan menyerupakan. Muslim asal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lama zakar sem awal basar semisal seperti serupa dengan apa yang Allah Rasul Nabi isyaratkan. Salam ketika beliau menyebutkan pendengaran dan penglihatan kala hakada. Rasulullah berbuat hakada. Sama ini, basar ini. Jadi Allah punya pendengaran, pendengaran yang sebenarnya bukan pendengaran seperti pendengarannya Nabi, Bukan basor seperti yang Nabi cuma apa? Benar-benar pendengaran, benar-benar bah, basar penglihatan. Nah itu. Wasara ilal udun wal ain. Rasulullah mengisahkan kepada telinga dan mata. Samian basiro. Samian basiro. Nah, mendengar dan melihat. Sebenarnya bukan kok matanya Allah seperti matanya Nabi kupingnya Allah seperti itu, pendengarannya seperti pendengarannya Nabi. Tidak. Laisa qasdu tamsil bukan maksudnya untuk menyerupakan, hanya dan hanya saja dawa innama. Dan hanya saja qasduhu inna ainun hakikatun wa sam'un hakikatun wa hakikatun dan hanya saja yang rasul inginkan adalah mata yang sebenarnya, pendengaran yang sebenarnya dan penglihatan yang sebenarnya. Mafhum? Perhatikan ya, Fadil. Pertanyaan. Soalun ma min ahadin aghyar min ya Allah wa ma ahadun ahabba ilail madhu min Allah. Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Dan tidak ada seorang pun yang lebih mencintai pujian daripada Allah. Jawabannya sifatul ghairah. Fawa yagoru ida untuhikat maharimuhu. Perhatikan, untuk hikat. fi'il madhi mabni majhul. tidak <coughs> untuk hikat. Bagi yang belum bisa baca diharokati. Ikuti apa yang kita baca. Dan bagi yang belum bisa baca diharokati. Nah, Mas Hamam, bagi yang belum bisa baca diharokati. Sifatul ghairah, sifat cemburu. Kata Nabi kata Syekh bin Bas, "Fawa ya ghauru maka Allah telah cemburu." Kapan hikat, untuhikat Idza untuhikat maharimu jika perkara-perkara yang Allah haramkan diterjang. Wa annahu yuhibbu ayyumdah. Wa alaihi dan sesungguhnya Allah mencintai. Allah senang. Ha. Dipuji yumda wa yusna alaih sama saja. Min sifati annahu yuhibbu an yumda wa yusna alaihi fi sifati al-azimah. Di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jal bahwasanya Allah itu senang dipuji. Ya kan? Wa yusna alaihi sana sama saja dipuji dengan sifat-sifatnya yang mulia, yang agung. Fawal azizul wawal azizul hakimu warraufu wal qadiru. Wawal jawadu wawal tamtahuhu subhanahu wa ta'ala. Maka dia Allah adalah maha al-aziz, maha perkasa, maha al-hakim, maha bijaksana, rauf, maha penyayang, maha qadir, maha mampu, maha perkasa, maha kuasa. Wal jawad wa wal karimu dia maha derma al jadul Karim Maha Kau puji dia Allah dengan sifat-sifatnya subhanahu wa ta'ala. Lian al-baba babu dzikril asma' wa nu'ud. Kenapa? Karena babnya adalah bab menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jal. Aku ya, Dan bab ini babnya sangat penting. Bab ini bab yang sangat penting. Kenapa? Karena dengan bab ini kita bisa mengetahui tauhid yang sebenarnya. Banyak orang yang menggerebek kesirikan dalam hal uluhiyah Ternyata dalam masalah sifat dan nama-namanya mentakwil semau-maunya. Di negeri ini yang dikenal dengan anti TBC. Apa? Anti tahayul bid'ah khurafat tapi ternyata dalam asma wa sifat mengikuti Mu'tazilah. Mereka yang menggerebek bid'ah, bid'ah, diantaranya bid'ah pujian, bid'ah kenduren, bid'ah solawatan. Tapi ternyata apa? Ketika dalam masalah bab sifat-sifat Allah mereka mengikuti mazhabnya Fir'aun. Seperti mereka nggak mau menetapkan bahwasanya Allah berada di atas aras. Itu adanya Fir'aun. Kenapa? Karena taklidnya mereka kepada alul kalam. Karena mereka me mengkultuskan kaidah tadi, tohu tadi, kullu nafsin awhama tasbiha awilhu aw fawwidhu warum tanziha. Ini di negeri ini, ya kan? Negeri Asyairo, negeri Jahmiyah. Nah, di mana mereka banyak memperjuangkan perkara dari kalangan para khutbah anda tahu yang namanya pondok persis, Bangil, ah Hasan. Ini dalam termasuk pondok yang menggerebek tentang bid'ah. Seperti bid'ah-bid'ah pujian-pujian dan semisalnya, kenduran dan semisalnya. Dan ya bid'ah kubur ya. Tapi mereka sendiri adalah asyairah. Di mana mereka menafikan sifat-sifat Allah karena mengikuti madhabnya alul kalam. Entah sekarang mungkin mereka sudah mulai baik. Yang jelas dulu pernah kita melewati masalah al-muslimun punyanya mereka. Ketika menerjemahkan wala nafsi biyadihi dan demi zatku yang ada di kekuasaan Allah. Seperti itu dan sebesarnya. Paham? Maka TBC yang mereka ingkari tahayul bid'ah khurafat. Ternyata mereka sendiri punya khurafat mengingkari apa? Sifat-sifat Allah, mengikuti mazhabnya apa? Siapa? Fir'aun. Mazhabnya Jahmiyah. Kadang mazhabnya Asy'ariyah ini kalau diikuti Asy'ariyah ini ikuti terus begini sejarahnya kepada. Ya kan? Menyempal nyelinti ke sana ke Fir'aun. Kenapa? Kenapa pertama kali yang mengingkari siapa? Allah di atas ars. Faqala Fir'aun ya Aman bin Li surha. Lalu yablugul asbab asbab as-samawati fa ilahi Musa wa inni la'azunnuhu kadhiba. Wa yaman. Bikinkan untukku bangunan yang tinggi. mudah aku bisa naik ke celah-celah langit sana. Akan ku lihat Tuhannya Musa. Dan aku punya dugaan yang kuat. Musa ini dusta dalam pengakuannya. Rabnya di atas sana. Nah, Nah, sekarang ini keyakinan Allah berada di mana-mana ini keyakinan yang laris di pertengahan kaum muslimin dari kalangan Asyairah yang ada di negeri ini. Diperjuangkan oleh orang-orang yang datang baru dari kalangan Dakatira dan yang semisalnya seperti Abdul Samad dan kawan-kawannya. Nah, dan yang yang mengatakan amin. Nah, mereka dari kalangan Asyairah penguasa dan yang semisalnya. Nah, ngikuti apa yang diocekan oleh alul bidah dan tokoh alul bidah. Kenapa? Karena perjakannya adalah tagut tadi. Kullu nasin awama tasbiha awilhu aw fawidhu warum tanziha. Ini tagut. Apa? Nah itu. Anda lihat dalam kitabnya Ibnu Qayyim. Ya kan? Sawaikul Mursalah. Al-Jamiyah wal Mu'tilah. Di sana ada tagut salis. Kasru tagut salis menghancurkan togut yang ketiga yang dapat togut majas. Majas dikatakan beliau adalah togut. Dengan majas ini mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mengingkari sifat-sifat Allah, sifat-sifat ikhtiariyah. Bahkan sifat datiyah juga. Seperti sifat tangan bagi Allah. <clears throat> sifat tangan adalah sifat datiyah. Allah tak pernah tidak punya tangan. Tidak sedang tidak punya tangan dan tidak akan tidak punya tangan. Senantiasa Allah memiliki ta tangan. Diingkari oleh mereka. Paham? Seperti kodam juga demikian. Diingkari. Betul sahabat sifat-sifat ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Paham? Muslim? Paham? Paham dengan tuh? Kalau ngantuk baca pintar sini sapinya diputus dari dua. Ya, nanti ambil Mbak Musana. Gak boleh ngantuk. <clears throat> Perhatikan itu. Jadi tadi tak ulang lagi. Tauhidul ilmu khabari lahu diddani taktil dan tasbi, taktil dan tasbi, taktil dan tasbi ini adalah lawan tauhid al ilmi khabari. Kalau kamu mentaktil maka taktil kamu mendustakan tentang tauhidmu. Kalau kamu menyerupakan, maka penyerupaan kamu mendustakan tauhidmu. Baik, maka jangan kau taktil, jangan kau serupakan, tetapkan dan nafikan tasbih dan tamsil dan jangan kamu takyif, jangan kamu bagaimanakan. Tetapkan sifat-sifat Allah itu jangan kamu ingkari dan jangan kamu serupakan. Murnikan Allah dengan sifatnya, jangan kamu serupakan dengan sifatnya makhluk. Baru demikian kamu bisa dikatakan muwahid dalam hal ini. Mahfum? Nah itu. Perhatikan. Kalau enggak, kamu jadi orang yang batal tauhidmu dalam masalah ini. Karena lawannya dua. Taktil sama tas tasbih. Dan bagaimana supaya tahu tetap tetap? Jangan kita mengingkari, jangan kita menyerupakan. Terus? Nah. Dan setelah ini kamu akan mendapati mereka-mereka ini adalah orang-orang yang perlu dibenahi otaknya walaupun mungkin doktor, walaupun mungkin SAG, sarjana agak gimana begitu. Nah. Apa? Nah. Harus dibenahi Baik, bukan dengan demikian nak tazubi hadil akidah. Kita merasa bangga dengan akidah yang benar ini. Jangan merasa kita minder. Di mana banyak manusia minder kenapa? Karena takut enggak bersama orang yang di sekelilingnya. Padahal kita nanti ketemu dengan Allah akan membawa hujah masing-masing bukan karena sekeliling kita yang akan mendukung kita. Maka Quran dan Sunnah telah menetapkan kaidah yang benar tadi. Laisa kami sa'un wa huwa samiul basir. Walam yakul lahu ahad al samia dan yang semisalnya. tapi istiwa bagi Allah adalah istiwa yang sebenarnya. Bukan maknanya istilah. Allah datang, datang yang sebenarnya. Bukan yang datang pula malaikatnya ataupun perintahnya. Allah turun, turunnya sebenarnya bukan yang turun apa? Rahmatnya. Dan yang semisalnya. Kita yakin turun dengan sebenarnya. Bukan serupa dengan semua sifatnya makhluk. Allah memiliki sifat ketawa. Ketawa yang sebenarnya bukan seperti ketawa kita. Paham? Allah punya marah bukan seperti kemarahan kita, Allah punya ridho seperti bukan seperti keridhaan kita. Allah punya ilmu bukan seperti ilmu kita, Allah punya pendengaran bukan seperti pendengaran kita. Tapi pendengaran yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah sampai sini kita cukupkan dan bab selanjutnya kita baca selanjutnya nanti insyaallah taala. Ya kan? Untuk apa? Bagian Sebagian-sebagian itu supaya dibenahi, sana katanya suaranya pelan. Nah, kalau bisa lanjut langsung saja di sini ke sana. Ya. Tak boleh. Alhamdulillah.